هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم melanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad لابن قدامة رحمه Taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ucapan muallif zikru ba'di ayat sifat pemaparan penyebutan sebagian ayat-ayat yang menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Di antara yang sudah kita bacakan ialah sifatul wajh. Sifat wajah bagi Allah sabitun lillah sifat wajah itu tetap dan ditetapkan bagi Allah yaliku bi yang mana sifat tersebut ialah sebuah sifat yang sesuai bagi Allah demikian pula sifatul yad sifat tangan atau yadan dua tangan itu pun juga sifat yang sabitun lillah sifat yang tetap bagi Allah dan bukanlah kemudian ditakwil dengan nikmat atau kudrah tangan bermakna kepada pemberi nikmat tangan bermakna kepada kekuatan. Yang berikutnya qala al-muallif rahimahullah sifatu salisah an-nafs. Yang berikutnya ialah jiwa. Qala An-nafsu thabitatun lillah Sifat nafs Sebuah sifat yang Ditetapkan bagi Allah Ta'ala Bil kitab Wa sunnah Wa ijma'i salaf Dan ketetapan tersebut dibangun di atas Kitabullah sunnah Rasul dan juga ijma kesepakatan ulama salaf Hal itu sebagaimana yang dikatakan muallif wa qawlu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qal. Demikian pula di antara dalil yang menyatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat nafs yaitu jiwa berita Allah Subhanahu wa taala yang beritakan tentang Isa alaihissalam tatkala berkata ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku pada diriku wala a'lamu ma fi nafsik dan aku adalah hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, dan sifat ini sifat hakiki ya nafs, jiwa, sifat yang hakiki bagi Allah. sebagian dari kalangan ahlul bid'ah, sebagian dari kalangan ahlul bid'ah mereka menyatakan bahwa nafs di sini bukan hakikat. Nafs di sini bukan sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa an-nafs di sini adalah al-amru, sehingga mereka mengatakan Ta'lamu ma fi nafsi engkau zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku wala a'lamu ma fi nafsik ay fi amrik Adapun aku tidak mengetahui apa yang ada pada urusanmu begitu Sementara sesungguhnya dengan mudah halil amr halil amr apakah seorang ketika mengatakan bahwa an-nafs di situ al-amr maka kita pun menanyakan apakah perkara itu punya nafs apakah perkara itu punya nafs nah dan kaidah yang pernah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa nafs jika dipalingkan kepada makna al-amru perkara Allah itu mukhalif menyelisihi daripada apa zahirun nusus zahir nas dan salafus saleh tidak ada satupun yang menafsirkan yang demikian ini maka dalam syarahnya beliau mengatakan sifat yang berikutnya ialah sifatun nafs an-nafsu thabitatun lillah ta'ala bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Qala Allah Ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman kata barabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas nafsihi dirinya. Kan tidak mungkin dikatakan ala abah amrihi. Rob kalian, pencipta kalian, yang mengatur urusan kalian, yang menjamin rezeki kalian, itu menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Ia zat yang memiliki sifat apa? Luas rahmatnya. Rob kalian, yang maha pencipta, yang maha pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, menetapkan, menetapkan atas dirinya bahwa dia dat yang apa maha luas rahmatnya, maha luas rahmatnya. qala an Isa innahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, "Ta'lamu ma fi nafsi." Engkau zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik. Adapun aku hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu atau dirimu. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Juwairiyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Dzikr wa Du'a Babu at-tasbih awalun nahar wa indan naum. Bab yang mengajarkan zikir saat seorang ketika mengawali siangnya itu dia di pagi hari dan juga saat ketika mau tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Subhanallah wa bihamdih." Subhanallah wa bihamdih. Subhanah Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa bihamdihi. Dan juga zat yang maha terpuji suci dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari berbagai macam sifat-sifat yang ada padanya apa? An-naqsu wal aib. Maka Allah Azza wa Jal dalam banyak ayatnya menyebutkan dengan subhana Maha suci Allah, Maha suci Allah. Disucikan an sahibah. Disucikan bahwa Allah Azza wa Jalla itu dari perihal punya teman. Naam, dari hal beristri. Disucikan dari beranak. Dan disucikan dari sekian banyak sifat-sifat yang aib. Jangan sekali-kali menisbahkan menyifati sebuah sifat yang di situ mengandung unsur kekurangan dan cacat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu subhana. Dan apa yang maha suci. Juga wa hamdi Dan zat yang terpuji. Zat yang terpuji. Bahkan dalam suratul Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang di situ menunjukkan kepada al-istighraqiyah seluruh pujian itu hanya bagi Allah semata seluruh pujian itu hanya milik Allah Rabb Rabbul Alamin Rabb zat yang menciptakan alam semesta di samping menciptakan makhluk yang ada juga menjamin sekaligus rezekinya. Nah, yang mana subhana kemudian wa bihamdi itu dikatakan adada khalqihi Maha suci Allah, maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah adada khalqihi. Sejumlah adat, yaitu apa? Bilangan makhluknya. Subhanallah. Tentunya makhluk Allah itu kan banyak. Kita saja suruh ngitung manusia. Manusia saja itu kan banyak yang luput. Ya. Yeah Coba tatkala ada kajian begini kita suruh menghitung. Mau bagi snack, mau bagi nasi bungkus. Nantilah ada profesan. Afwan, saya tadi belum dicatatkan begitu. Luput kan begitu ya? Ada dakhalqihi. Itu masih manusia. Dan itu masih ada wujudnya. Lah kalau suruh menghitung jin, bisa enggak? Hah? Lebih repot lagi. Nah. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain makhluk Allah yang lain. Semut mungkin kadang kita nganggap itu ya dipukul rata aja lah mungkin sak genggam gini kira-kira demikian jumlahnya. Nah, Ya kalau semut anggrek kan beda dengan semut yang masih kecil-kecil tuh ya yang dikatakan apa? Zurrah. nah Anak semut itu kan lebih kecil lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan hasr, bukan kemudian membatasi. Tetapi menunjukkan bahwa maha sucinya Allah dan terpujinya Allah itu luar biasa. Adada khalqihi. Sejumlah makhluknya. Waridha nafsihi. Demikian pula ridha nafsihi. Demikian pula ridha nafsihi. Keridhaan dirinya. Keridhaan dirinya itu wazina ta'arshihi wa midada kalimatih sejumlah timbangan arsh naam dan juga sejumlah midada kalimatih tinta yang dipakai untuk menulis kalamnya tinta yang dipakai menulis kalamnya maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sangat apa luas beda dengan keridoan manusia. Antum bisa ridho nggak kepada semua ini? Hah? Bisa nggak? Kadang milih-milih kan ya. Adapun sama si bulan ini, ya beginilah. Misalnya, antum punya makanan, bisa? Apalagi ada yang bermasalah dengan antum kan gitu ya. Yang ini separuh aja lah kan gitu ya. Kan begitu. Tobiat manusia kan begitu ya kepada pihak yang bermasalah kadang kita berat memberi sesuatu. Pihak yang bermasalah itu kita berat memberi sesuatu. Allah Subhanahu wa taala setiap hari makhluknya bikin masalah. Ya tidak? Bikin masalah. Tapi pernahkah kemudian Allah Subhanahu wa taala menterlantarkan makhluknya? Naam. Fa barakallahu fikum. Fa ikhwa barakallahu fikum mempelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan begitulah sesungguhnya para ulama. Para ulama di antara maziyah. Para ulama di antara maziyah di antara ciri yang dimana para ulama itu dibedakan. Para ulama itu dibedakan tentang kekokohannya. Naam, tentang pijakannya, tentang penapakannya dalam hal Islam, pembelaannya kepada sunnah, dan gigihnya membela sunnah demikian pula as-sabat ala sunnah teguhnya kokohnya di atas sunnah termasuk bab ini sejauh manakah kepeduliannya dalam hal apa dirosa mempelajari asma wa sifat asma wa sifat karena banyak orang-orang yang dalam kondisi kapasitas keilmuannya mungkin dalam hal bahasa itu masya Allah mungkin la'allahu sibawai di zaman ini kan begitu ya sudah sibawaihnya sudah apa sibawaihnya imam sibawai yang dikatakan imam hal lughah Taib. tetapi kalau seorang ihtimam dalam hal mempelajari Alkitab wa sunnah kemudian terkhusus bab topik yang diangkat para ulama dalam hal membahas sifat-sifat Allah tidak pernah dan bahkan sama sekali mereka tidak pernah menyinggung yang mempelajarinya itu wal billah kita tidak tahu tentang nasibnya kita tidak tahu tentang apa nasibnya barakallahu fikum nah kemudian hadis rawahu muslim wa ajma'us salaf ala subutiha ala wajhi laiqi bih dan berkata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah para ulama sepakat dalam hal menetapkan bahwa nafs itu merupakan sifat yang sabitun lillah dalam bentuk yang allaiqu bih dalam bentuk yang sesuai bagi Allah tidak perlu seorang kemudian ada kekhawatiran lah kalau kemudian kita katakan Allah itu punya jiwa, Allah itu punya nafs, sementara sesuatu yang ada eh, dari makhluknya juga punya apa? Jiwa. Punya apa? Jiwa. Kalau begitu berarti Allah serupa dengan makhluknya. Tidak demikian. Tidak demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati dan memberikan sebuah kaidah yang murih, membuat kaidah yang dalam kondisi lega ialah Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami' al-basir. Dia itu tidak serupa dengan apapun dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fayajibu isbatuha lillah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tanfil. Kembali ditekankan wajib dalam hal sifat ini seorang untuk menetapkannya bagi Allah tanpa harus disertai unsur tahrif. Unsur tahrif memalingkan makna dari lafaz yang zahirnya, lafaz yang sesungguhnya. Demikian pula wala ta'til tanpa seorang memasukkan ta'til penolakan wala takif dan tanpa harus dengan menanyakan bagaimananya wala tamthil dan tanpa harus seorang menyerupakannya barakallahu fikum sehingga dalam hal ini para ulama sangat menekankan dan mengingatkan dan perihal memalingkan memalingkan atau penolakan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah itu manhajnya metodenya wasatun di tengah yaitu antara pihak-pihak yang mereka mu'attilah menolak dan al-musyabbihah pihak-pihak yang menyerupakan di sana ada kaum yang kelewat batas Allah itu tidak disifati apapun kenapa karena kalau sampai kita menetapkan sebuah sifat berarti kita jatuh dalam hal menyerupakan. Akhirnya apa? Ditolak semua sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak disifati. Sisi yang lain mereka musyabbiha, menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah persis kayak tangan makhluk. Wajah Allah juga wajah makhluk. Nafsu juga begitu, an-nafs kan nafsil makhluk begitu. Nah, al-sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah di tengah-tengah. Bahkan bukan hanya dalam bab ini, bukan hanya dalam bab menyikapi pihak-pihak yang mereka menafsirkan tentang sifat Allah. Ada yang berlebihan, ada yang mereka menggampangkan. Tetapi juga dalam al firak berbagai macam aliran-aliran yang tersebar semenjak adanya generasi yaitu wafatnya para sahabat, bermunculan sekian banyak firaq, Kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang. Ahlu sunnah pun juga di tengah. Ahlu sunnah juga satu kaum yang mereka wasatun. Maka ahlu sunnah dikatakan asbatu min ghairi tashbihin. Gampang menetapkan sesuatu tanpa harus menyerupakan menetapkan itu sifat bagi Allah karena Allah yang memberitakan dan Allah yang mengetahui tentang dirinya tanpa harus menyerupakan. Wa min ghairi ta'tilin. Ahlussunnah juga mensucikan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan dorongan mensucikan itu tidak perlu menolak. Kan demikian. Tidak perlu kita mengatakan Allah itu maha suci. Tidak perlu kemudian kalau begitu ya kita tolak semua. Karena kalau sampai ada satu sifat saja yang ditetapkan berarti menyerupakan. Nah ini. Alusunnah satu kaum yang mereka mensucikan tanpa harus menolak. Alusunnah ialah menetapkan tanpa harus menyerupakan. difahamu difahami ini. Alusunnah asbatu menetapkan sifat-sifat bagi Allah min ghairi tashbihin tanpa harus menyerupakan karena orang mengatakan ya teorinya namanya sesuatu yang ada ditetapkan ada pasti ada keserupaan tidak harus kan demikian setiap sesuatu yang ditetapkan adanya pasti ada unsur keserupaan Taib orang kadang mengatakan ya penetapan ada Gelas dikatakan ada, meja dikatakan ada. Meja dikatakan ada. Kan sudah ada kesamaan dari sisi penamaan ada kan begitu ya? Penamaan ada. Tetapi barakallahu fikum, apakah hakikat gelas yang dikatakan ada, meja yang dikatakan ada sama? Orang mungkin bingung, gelas sama dengan meja, kan begitu ya? Kaki saja, kaki meja. Hah? Manusia juga punya kaki, sama-sama penetapan kaki. Tapi apakah kemudian pada hakikatul amr seorang melazimkan keberadaan kaki meja sama dengan kaki manusia? Nah, ini yang perlu bahwa alusuna itu menetapkan tanpa harus menyerupakan. Ini penting. Yang kedua, bahwa mereka itu tanazzahu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha suci. Tetapi mensucikan Allah itu kan tidak harus dengan cara apa? Menolak. Sebagaimana orang-orang mu'atilah, ahlu ta'til. Ya kita nggak mungkin mengatakan Allah itu ada. Karena kalau sampai kita katakan Allah ada berarti serupa dengan yang ada. Tidak mungkin kita mengatakan Allah itu punya tangan. Karena kalau kita katakan Allah punya tangan sama dengan tangan makhluk. Tidak mungkin kita katakan Allah punya pendengaran akan sama dengan pendengaran makhluk. Tidak harus demikian di ya akhir kita sucikan. Mereka juga bergaya ingin mensucikan Allah, tetapi jatuh kelewat batas, ya. kelewat batas, berpura-pura mensucikan tapi jatuh kepada apa? Tahtin. jatuh kepada Tahtin. Nah, Alusunna walhamdulillah diajarkan menetapkan sesuatu tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa harus apa? Tanpa harus menolak Hal itu sebagaimana yang dinukil ataupun dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam uh, syarahnya beliau terhadap kitab Syarh Sunnah Imam Al-Humaidi rahimahullah qala wa kama qala ba'du ilm ida aradta an tafirra min at-ta'til fa asbit kata sebagian ahlul ilmi kalau kamu menghendaki untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari ta'til, kalau kamu khawatir, kalau sampai nanti sifat menta'til, Anda jatuh dalam hal menta'til sifat Allah, menolak sifat Allah, nah supaya bisa terlepas dari belenggu itu, fa'asbit, maka tetapkanlah sifat itu. Tetapkanlah sifat itu. Wa idza aratta an tafirra min fanazzih. Kalau ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti kalau saya melakukan demikian berarti menyerupakan Allah. Kalau Anda ingin bebas, kalau Anda ingin dalam kondisi bebas, naam dari terkontaminasi dalam hal menyerupakan Allah, fanazzih. Maka sucikanlah. Kan demikian. Siapa yang dalam kondisi ingin bebas dari penyakit, menolak sifat, maka apa? Tetapkan itu sifat bagi Allah supaya tidak menolak. Dan barang siapa yang khawatir dan keinginannya ialah untuk mensucikan diri dari perihal menyerupakan Allah, fanazzih. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah. kalau wa tidur ala qismain menolak itu terbagi dua. Ta'tilun kulli wa ta'tilun juz'i. Penolakan terhadap sifat Allah itu ada yang bentuknya menyeluruh, ada yang bentuknya sebagian. Ada yang bentuknya sebagian. Wa ta'tilul kulli adapun penolakan kepada seluruh menyeluruh ialah tilil Jahmiyah seperti apa yang dilakukan kaum yang mereka cikal bakalnya asalnya dari Jahm bin Sofwan yang kemudian dengan itulah dinamai sebagai Jahmiyah. Siapa mereka? Alladzina nafau asma al asma Allahi wa sifatih. Jahmiyah satu kaum yang menolak tentang nama dan sifat Allah. Allah itu tidak ditetapkan nama baginya. Allah tidak pula ditetapkan sifat baginya. Ini jahminya, Ditolak. Mereka membuang. Mereka menolak adanya penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat bagi Allah. Fahada ta'tilun kulli. Dan ini merupakan jenis penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah secara total. Wa min ta'tilil kulli aidan termasuk daripada penolakan yang sifatnya menyeluruh ialah ta'tilul mu'tazilah. Gayanya orang mu'tazilah. Apa gayanya mu'tazilah? Alladzina yusbitunal asmaa mereka satu kaum yang menetapkan nama bagi Allah wa yanfuna sifati dan mereka menolak tentang sifat fayaqulun akhirnya mereka mengatakan samiun bila sam Allah itu zat yang mendengar tapi tidak punya pendengaran. Kan lucu ya? Begitu katanya. Dinamai tapi tidak disifati. Basirun bila basar. Qadirun bila qudrah, alimun bila ilmin ila akhirih. Allah itu zat yang dikatakan melihat tetapi tidak punya penglihatan. Nah, Allah itu qadir. Dinamai qadir. Zat yang mampu tapi tidak punya kemampuan. Terus apa ini? Apa ini? Penamaan kok dikatakan tidak disifati. Alimun bila ilm. Allah itu zat yang mengetahui, mengetahui tapi tidak punya ilmu. Tapi tidak punya ilmu. Ini juga tergolong kepada taktil apa? Kulli. Penolakan yang sifatnya total. Penolakan yang sifatnya total. Kemudian yang kedua taktilun juz'i. Adapun ta'tilun juz'i kata'til asy'ariyah. Kata'til asy'ariyah. Orang-orang yang mereka itu <clears throat> terkontaminasi dengan faham asy'ariyah, asy'ariyah. Dan kita Allah musta'an pada umumnya dari mulai kecil sekolah-sekolah yang kita mungkin pernah belajar walhamdulillah andai kata seorang mungkin dari kecilnya belajar duduk di bangku-bangku ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang di situ di bawah naungan salaf, nah, insya Allah akan terbebaskan. Tapi kalau sudah e, kajiannya ataupun duduknya di lembaga-lembaga pendidikan umum, bahkan tidak selamat pula di madrasah-madrasah yang di situ mengatasnamakan Islam, itu juga mereka dalam kondisi kebanyakan pahamnya ialah asyariyah. Alladzina yusbituna سبع صفات لله جل وعز وينفون الباقي mereka hanya membatasi sifat Allah itu tujuh mereka hanya membatasi sifat Allah itu tujuh dan menolak yang lain kenapa karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada apa naluri mereka kalau sifat ini nggak mungkin kita tetapkan gayanya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak jarang di surau-surau, di masjid-masjid itu kan sering apa jadi apa istilahnya pujian ya. Wujud baqa qida mukhalafatu lil hawadithi kan begitu ya. Dinyanyikan sebelum apa? Antara adzan dengan iqamah kan begitu. Jadi mereka katakan itulah yang masuk akal adapun yang lain tidak. Adapun yang lain tidak. Nah, wa fil haqiqah walaupun pada kenyataannya tentang asyairah ini inna isbatahum lisab meskipun mereka menetapkan tujuh sifat allati yad'una isbatahum laha yang mereka menyangka dan menetapkan mengaku itu sebagai penetapan sifat inda ta'ammuli hiya ta'tilun aidan tetapi kalau mau dicermati itu juga bentuk taktil yang di situ dikatakan penolakan. Kalau mereka dikatakan Anda satu kaum yang menolak sifat, kata siapa? Kan begitu ya? Kata siapa kami ini dituduh menolak sifat? Bahkan kalian mungkin karena nggak pernah puji-pujian, nggak pernah diungkapkan dalam menetapkan sifat kami tetapkan di masjid-masjid kami kami ucapkan, kami suarakan, ini yang kami tetapkan. Jadi Allah musta'an. Syubhat seperti itu kadang berlaku apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang sekarang kuburiyun itu orang-orang yang mereka mengkultuskan kuburan. Misalnya qiraatul Quran itu dikatakan paling afdol kalau di kuburan. Meskipun seorang yang meyakini bahwa membaca Al-Quran di kuburan lebih afdol itu tidak sampai kepada syirkul akbar. Nah, tidak sampai kepada syirkul akbar. Tetapi yang jadi masalah kalau sampai tingkatan seorang dengan itu langsung kemudian naik ritual kepada berdoa. Meyakini bahwa si penghuni kuburan ini tadi adalah ada padanya kemuliaan. Sebagai apa? Penyambung wasilah. Sebagai penyambung wasilah. Nah apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman dahulu? Kaum musyrikin itu juga tidaklah sama. Mereka kemudian langsung berhala ini diminta-minta. Wahai Allah, wahai Uzza, tolong datangkan kepada saya roti, tolong datang kepada saya daging. Tidak. Mereka menjadikan apa? Sebagai perantara. Perantara. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi jadi perantara. Jadi perantara. Nah. Nah ketika mereka mengatakan bahwa kita sekarang ini dituduh sama dengan orang-orang jahiliyah. Yang mereka itu menyembah berhala tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Lah kita ini sholat, kita ini puasa, kan begitu ya? Kita itu membaca Quran, mereka bukan orang yang membaca Quran, kan demikian. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya sebuah syubhat yang sangat lemah. Sebuah syubhat apa yang sangat lemah. Nah, bukan menjadi tolak ukur yang namanya orang itu dengan penampilan-penampilan ibadahnya, sholatnya, puasanya dan seterusnya terus menjamin bahwa dirinya sebagai seorang yang selamat dari terjatuh kepada kesyirikan, dari terjatuh pada perkara kesyirikan. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah taala, inda ta'amul hiya ta'tilun aidha lakin min hadzal wajh yuqal ta'tilun juz'i. Dari sisi bahwa mereka itu hanya menolak sebagian, dari sisi ini, ini dikatakan asyairah ta'tilnya juz'i. Tapi pada hakikatnya juga ta'til. Kan begitu ya? Menolak sifat. Walaupun tidak terang-terangan. Dengan bahasa halusnya, kami hanya menetapkan tujuh sifat. Halus yang mana? Kami tolak sifat ini. Kasar itu kan begitu. Kami menetapkan tujuh sifat saja. Kan begitu. Halus kan? Dan mungkin orang bisa menerimanya. Nah, Barakallahu fikum. Sehingga ahlul bid'ah itu kadang-kadang menjual kebid'ahnya itu juga dengan cara yang halus. Iya. Cara yang halus, cara yang menarik, cara yang memikat. Nah, sementara kadang mereka menjumpai ahlu sunnah ini kasar semuanya ini. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. ah begitu ya. Fa Ayol ikhwa, barakallah fikum. Sesungguhnya apabila kita mau mempelajari tentang tarekatul salaf atau dakwahul salaf, orang yang paling lembut dan paling halus ahlu sunnah. Nah, dalam hal apa? Dalam hal memberikan dan menyampaikan pengajarannya. Qala faqulu hadha dhalalun wa qulu hadha inhirafun wa qulu hadha khurujun an manhajin nubuwah al-ma'sub. Semua tadi Kelompok yang mengatakan bahwa taktilnya juz'i atau kulli itu sebuah kelompok yang dikatakan tetap dalam kondisi tersesat. Jadi dalam hal ini jangan kemudian orang mengatakan, "Oh, yang kami tolak itu hanya satu atau dua." Jangankan satu atau dua ya, akhi. Andai kata separuh saja juga tidak ada tidak ada apa? Tidak di situ diberikan sebuah perkara dibolehkannya tidak diperbolehkannya seorang untuk menolak walaupun separuh. Jangan sampai seorang beralasan, oh, yang kami tolak itu hanya satu. Kami mendapat, menetapkannya banyak. <clears throat> Adapun yang kami ingkari hanya satu. Semua mereka adalah orang yang menyimpang keluar dari manhaj nubuwah wa man saru alaihi min a'immatil muslimin. Dan itu pun berlaku juga menyimpang dari apa yang di situ dijalani oleh para a'immah mereka menyimpang dari jalan yang dijalani oleh para a'immah. Kemudian dinukilkan pula asal mula bagaimana terjadi kebid'ahan dalam bab ta'til, dalam hal penolakan sifat. Yang mengawali, yang memprakarsai bahwa penolakan kepada nama dan sifat seorang yang bernama Al-Ja'du ibn Dirham. Al-Ja'd bin Dirham. Naam yang di masa khalifah waktu itu sempat diberlakukan dipancung Ja'ad bin Dirham ini. Nah, jadi khalifah yang hidup di masa itu di waktu hari raya itu berkhutbah. Ayuhan nas, dhuhu dhuhayakum. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ingin berkorban dengan hewan korbannya, sembelilah hewan-hewan korban kalian wa inni mudhahi bil ja'd Adapun hari ini sembilan saya Ja'ad bin Dirham. hari ini sembelihan saya Ja'ad bin Dirham. Nah. Jadi barakallahu fikum ayo Di masa dahulu, di masa dahulu penguasa tatkala mereka itu dimasuki oleh uh, akidah akidah salaf itu walhamdulillah mereka berkuasa dan kekuasaannya itu bukan sewenang-wenang. Nah, terhadap orang-orang yang mereka mengajarkan kesesatan juga diberlakukan hukum yang tegas. Diberlakukan hukum yang tegas. Nah, fa kita memohon kepada Allah islah kebaikan kepada ulata umurina kepada penguasa kita wa ulata umul muslimin demikian pula penguasa negeri kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang yang bisa menggandeng bermakna memberikan nasihat kepada para penguasa untuk bisa menerapkan apa? Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf. Kan begitu. Itu yang kita doakan, itu yang kita harapkan. Jangan kemudian keseharian kita apalagi mungkin bagi seorang yang terasa dalam kesehariannya mungkin menggunakan apa kendaraan. Ini kok baru saja dilantik jadi presiden kok bensinnya jadi naik mana janjinya dulu kan begitu ya terus muncul celaan antum mungkin pernah dapat ya selebaran dari HTI itu ya? apa e, buletinnya itu buletin baru saja dilantik keluar celaan cacian makian kepada presiden hanya gara-gara masalah BBM. Nah, gara-gara BBM. Barakallahu fikum. Sesungguhnya yaitu kebaikan penguasa itu menjadi kebaikan bagi uh, masyarakat negeri tersebut dan khususnya lusun Nah, <clears throat> semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Jangan sampai kemudian eh, negara-negara yang mungkin sekarang menjadi percontohan keburukan. Bagaimana kisah Aljazair, Naam, e, yang dulu pernah di situ komunitas Salafiyun dalam jumlah yang besar, akhirnya dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Malaysia sendiri pun, Ikhwan mau membuat masjid sendiri, kemudian mau melaksanakan kajian seperti ini, tidak bisa ya, akhi. Tidak bisa, apalagi Singapura. Nah, Singapura itu sebagian ikhwan ada yang ingin memondokkan anaknya atau andai kata kita berinisiatif sudahlah karena sekolah mungkin kadang pengajaran mungkin pengajarannya demikian <clears throat> sehingga saya ajari sendiri tidak di Singapura kalau sampai sudah ada anak usia sekolah orang tuanya tidak menyekolahkan anak orang tuanya yang dipenjara iya antum pernah diperlakukan di sini monggo terserah mau di sekolah kenapa enggak ya yang penting kumpul nggak kumpul makan kan gitu ya. Nah, jadi barakallahu fiqum E, kepada ulatul umur walaupun terkadang di sana terjadi berbagai macam pelanggaran, ya kita banyak-banyak berdoa. Allahumma aslih wulatana wa wulata umurina yaitu diberikan kebaikan kepada dan diperbaiki kepada urusan yang ada pada pemerintahan kita. Nah, barakallahu fiqum Kita kembali bahwa Ja'ad bin Dirham Itulah yang memperakarsai tentang bid'ah atau tatin Fayahmilu wizraha wa wizra man tabi'ahu ila Dan seorang itu kalau mengajarkan kejelekan maka imbas dosa kejelekan orang yang mengikuti terus itu nanti akan dibebankan kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Wal billah. Maka hati-hati. Nah, gambarannya ayol ikhwah bahwa kita mengajak seseorang, membimbing seseorang, ya kasarannya ya, kalau kelasnya kita itu, jadi ustaz itu ternyata nggak mudah ya, kan gitu ya, ngajak orang tiba-tiba salah dan nggak mau tarojok lagi, nggak mau tarojok. Ittaqullah, hati-hati. Jangan sampai nanti orang-orang yang terus mewarisi kesalahan kita di hari kiamat ternyata itu dipikulkan kepada kita semua dipikulkan kepada kita semua nah jadi kesimpulannya nggak usah belajar ini gitu ya Hah? <laughs> ya tidak bukan begitu nah tetap belajar tetap belajar tidaklah setiap manusia itu kecuali celah-celah untuk salah itu mungkin kullu bani adam khata Bani Adam itu mawanna, tempatnya untuk jatuh pada kesalahan. Tetapi Rasul mengatakan wa khairul khata'ina Sebaik-baik orang yang salah itu jika mendapatkan perkara itu betul-betul dia sadari sebuah kesalahan atau diingatkan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Artinya jangan sampai nanti kapasitas ustadz itu hanya sekedar ya saya belajarnya seadanya lah nanti kalau ditanya Allah alam. Nah, semua nanya gini gini Allah alam. Allah alam kan jawaban separuh ilmu saya sudah dapat separuhnya. Separuh yang lain antum cari sendirilah di mana nggak tahu. Ya bukan begitu. Tetap seorang harus beristihad. Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah. <clears throat> beliau seorang muhaddis. Beliau seorang muhaddis Beliau puji Imam Bukhari, laulal Bukhari lama raha muslimun. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menghidupkan, meleherkan Bukhari di muka bumi, mungkin Imam Muslim juga tidak menjadi orang terpandang sebagai muhaddits. Begitu. Beliau faham tentang kapasitas keilmuannya dan diakui. Suatu ketika ditanya sebuah hadis dalam kondisi luput Kaget kan begitu ya? Sebuah hantaman. Saya ini diakui sebagai muhadis ditanya tentang sebuah hadis kok luput. Kalau kita gimana? Nah, bubar-bubar besok nggak ngajar lagi tidak. Mencari kan begitu ya? Mencari, beliau mencari pokoknya harus ketemu. Pokoknya harus ketemu. Ketika membahas dicari, dicari, dicari ada dari eh, sejawat beliau atau murid beliau itu menghadiahkan satu keranjang buah berupa buah kurma. Sambil bahas keasikan makan apa? Kurma. Naam karena sampai tidak sadar kebanyakan akhirnya meninggal. Walaupun ketemu hadisnya ya. Walaupun ketemu hadisnya. Kalau kita ya misalnya belajar di sini ada cemilan gitu. Cemilannya habis nggak selesai belajarnya. Hmm. Belajarnya apa tadi? Teriak lagi mana? Cemilannya yang lain kan begitu ya. Enggak. Ini berakhir dikatakan Al-Habib rahimahullah bahwa posisinya karena tadi kebanyakan. Kebanyakan kurma yang dimakan tanpa sadar keasikan membahas, ketemu hadisnya, ketemu pembahasannya tapi meninggal karena sebab itu. Meninggal karena sebab itu. naan. Kemudian summa talaqaha anhu al-Jaham ibn Safwan dan diambillah oleh Jaham bin Safwan dari Ja'ad bin Dirham tadi yang mewarisi ialah Jaham bin Safwan. Wa ilaihi tunsab al-Jahmiyatu. Baru menjadi tersohorlah istilah Jahmiyah itu dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan bukan kepada Ja'ad bin Dirham bukan Ja'diyah tetapi kepada Jahmiyah kepada Jahmiyah wa hadal jahmu yaz'um anal iman bahkan dalam hal membahas iman Jaham bin Sofan itu mengatakan huwal ma'rifatu faqat iman itu hanya sekedar mengenal saja iman itu hanya sekedar mengenal saja wal kufru huwal jahlu bih orang yang tidak kenal iman dikatakan dia kafir orang yang hanya mengenal iman sudah dikatakan beriman. Wa yaz'um anal jannata wan nar tabidan wa Dan mereka mengatakan bahwa jannah dan nar itu musnah. Jannah wan nar itu keduanya musnah. Dan dalam hal ini ialah penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah. Nama dan sifat bagi Allah. Kemudian urutan bahwa Al-Ja'ad yaitu Ja'ad bin Dirham akhadaha min Aban bin Sam'an. Al-Ja'ad Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari seorang yang bernama Aban ibn Sam'an. Adapun Aban bin Sam'an akhadaha min Talut. Adapun Aban bin Sam'an itu mengambil dari seorang yang bernama Talut. Tolut ini ibn ukhti Labid ibn Asam. Tolut ini anak seorang wanita yang dia itu saudaranya Labid ibn Asam. Berarti keponakannya Labid. Anak daripada saudara perempuannya. Siapa Labid Ibn Asam? Ialah al-Yahudi Alladhi sakharan Nabi Rasulullah SAW. Labi bin Asam ialah seorang Yahudi yang pernah mengirimkan sihir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi sahara Rasulullah SAW. alaihi Wa Talut adapun Talut ini akhadha min Khalid atau min Khalid Labid ibn Asam. Adapun Talut yang dia itu anak daripada saudara perempuannya Labid dari mana dia mengambil ilmu tadi? Dari pamannya yaitu Labid Ibn al-A'sam. Labid Ibn al-A'sam. Ini dikatakan sulalatun hadhil bid'ah. Mata rantai kebid'ahan itu dari Labid Ibn al-A'sam yang pernah menyihir Nabi. Yang pernah menyihir Nabi. Diturunkan kepada Tolut. Anak daripada saudara perempuannya, keponakannya. Nah, lalu diajarkan kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an diturunkan kepada Ja'ad bin Dirham, Ja'ad kepada Jaham bin Sofwan. Nah. Wal'ayyadubillah. kalau kemudian seorang itu dikenal. Anda terkenal dalam apa? Dalam hal kesesatan. Kan repot ya? Anda itu mendapatkan pujian dalam hal apa? Dalam hal mengajarkan kesesatan. Nah. Barakallahu'alaikum ini yang hendaknya bagi kita untuk <clears throat> me, berhati-hati bahwa seorang itu tidaklah kemudian memastikan dirinya terjamin walaupun dia seorang yang punya kefasihan walaupun dirinya seorang yang punya kemampuan kecerdasan tetapi eh, keselamatan dan keterjagaan seorang al-ismatu seorang dijaga di atas kebenaran dan dari penyimpangan itu minallah dari Allah semata. Kemudian kita lanjutkan Qala wa qawlu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali ayyatiyahumullah kedatangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Qala asy berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin as-sifatur rabi al-maji sifat yang berikutnya ialah al-maji datang Maji'ullah lil fadli baina ibadihi yaumil qiyamah. Atau lil fasli. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Allah akan datang pada hari kiamat dalam rangka untuk menetapkan putusan. Nah, kita mendengar hadis yang cukup panjang yaitu hadis syafa'ah yang dikenal dengan syafaatul ulma bahwa manusia berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad SAW mereka berbondong-bondong menuju Adam minta syafaat untuk disegerakannya putusan tetapi Adam menolak datanglah kepada Nuh Nuh menolak datang kepada Ibrahim Ibrahim menolak datang kepada Musa Musa menolak datang kepada Isa Isa pun menolak sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sayyid waladi Adam Sayyid waladi Adam. Meminta kepada Allah untuk segera diputuskan dan datanglah Allah Subhanahu wa taala. Dan datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara manusia. Sifat ini sifat yang sabit bagi Allah baik dari kitab sunnah maupun ijma. Qala ta'ala wa jaa rabbuka dan telah datang Rabbmu Hal yang duruna ila ayatiyahumullah. Tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah, datangnya Allah. Wa qala an sallallahu alaihi wasallam hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah atahumullah atahum rabbul alamin. Sampai ketika tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah maka Allah Rabbul Alamin datang kepada mereka yaitu pada hadis yang cukup panjang wa ajma as-salafu ala subut al majidillah ta'ala para ulama salaf sepakat menetapkan sifat datang Allah itu datang Fayajib isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthil yang semacam ini tidak perlu seorang harus mentahrif min ghairi tahrif tidak harus dengan adanya unsur tahrif memalingkan makna demikian pula wala ta'til tanpa menolaknya wala taqif tanpa menanyakan bagaimananya wala tamthil dan tanpa menyerupakan wa wa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala sifat maji datangnya Allah itu sifat yang hakiki yang sesuai bagi Allah yang sesuai bagi Allah waqad fassarahu ulul ta'dil adapun orang-orang yang mereka menolak sifat Allah khawatir kalau ditetapkan maji itu jatuh kepada penyerupaan berarti ini tidak ada tanzi bagi Allah mereka tafsirkan maji uhu, ay eh, maji bimaji amrihi Wajaa rabbuka ejaa eh, amruhu. Datanglah perkara Allah. Mereka mengatakan bahwa yang datang ialah perkara Allah. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidah rabi'ah dan kita tolak ataupun dibantah dengan kaidah yang sempat eh, kita bacakan pada sebelumnya bahwa ini menyelisih apa? Menyelisih tarekat salaf. Demikian pula tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Naam. Wa qawlu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian firman Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Sifat apa ini? Sifat ar-ridha. Asyarah as-sifatul khamisah, sifat yang kelima ar-ridha. Qala warridha min sifatillahi lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Berkata rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, ridha merupakan salah satu sifat dari sifat Allah yang tetap baginya. Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ulama salaf. Qala Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sungguh Allah itu sungguh ridha. Sungguh inna eh, Allah la yarda. Dalam uh, konteks Arabiahnya inna Allah sesungguhnya Allah la yarda lam di sini sebagai lam apa? Lam tukid menguatkan sungguh dan sungguh. Sungguh dan sungguh Allah ridha kepada seorang hamba. Ayyakulal aklata fayahmidahu 'alaiha. Allah itu ridha kepada hambanya apabila ada seorang hamba makan satu kali suap, satu kali suap, kemudian satu suapan itu dia memuji Allah atas kenikmatan tadi. Alhamdulillah. Maka Allah ridho dengan hamba tadi. Demikian pula au yashraba asyarbata fayahmidahu 'alaiha atau minum satu tegukan. Kemudian dia pun memujinya atas nikmat tadi. Dia pun memujinya atas nikmat tadi. Wa as salafu ala isbatir ridha lillah ta'ala fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamthil. Sehingga dalam hal ini wajib bahwa uh, terjadi kesepakatan ulama salaf dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah wajib untuk menetapkan sifat itu bagi Allah tanpa harus memalingkan makna kepada makna yang lain demikian pula tanpa menolak tanpa kemudian menanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakan. Wa huwa ridha haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala dan itu ridha yang hakiki. Wa qad fassarahu ahlu ta'til adapun orang-orang yang menolak itu bukan sifat yang sesungguhnya mereka takwilkan tafsirkan dengan as-sawab ditahrif ditahrif tahrif itu ada tahrifun lahwiyun dan ada tahrifun ma'nawiyun At-tahrif itu maknanya memalingkan. Nah, kadang pemalingannya itu lafadznya juga dibuat kepada lafadz yang berbeda. Seperti hittatun diganti dengan apa? Hintah. Itu namanya apa? Tahrif al-lafzi. Tahrif al-lafzi. Adapun tahrif maknawi Lafatnya dibiarkan begitu tapi maknanya dibuat kepada makna yang lain. Itu namanya apa? Tahrif maknawi. Dan alusunnah tidak mengerjakan dua-duanya. Alusunnah tidak mengerjakan dua-duanya. Ahlu ta'til mereka mengatakan bahwa makna ar-ridha ialah as-sawab. Makna ridha ialah as-sawab. Seperti kalangan asy'ariyah Seperti kalangan asy'ariyah Mereka mengatakan ridha ini maknanya sawab. Ridha maknanya sawab. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidati rabi'ah. Kembali untuk menolak semacam ini kembali kepada kaidah sebelumnya. Wa qawlu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat yang tersebut dalam ayat, ayat yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54 Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam syarahnya berkata rahimahullah as-sifatus sadisah sifat yang keenam al-mahabbah Qala wal mahabbatu min sifatillahi thabitatillahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf sifat mahabbah, sebuah sifat yang di situ merupakan sifat Allah yang tetap baginya. Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan para ulama salaf. Kesepakatan para ulama salaf. Qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman Wasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan Allah ganti dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Demikian pula waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Sahih Bukhari demikian pula Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Nabi SAW bersabda pada Yomu Khaybar, pada perang Khaybar. Perang Khaybar sebuah peperangan yang waktu itu di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat lau tiyan rayata gadan akan aku berikan pada esok hari bendera perang rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, ini bendera perang Khaybar ini akan aku serahkan kepada seorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasulnya demikian pula. Bendera ini akan aku serahkan kata Rasulullah SAW kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya cinta kepada dia. Allah dan Rasulnya kepada atau Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Fakhadan nasi ulaik. Maka dalam kondisi manusia berbincang-bincang malam harinya. Terjadi pembahasan. Siapa? Siapa? Mungkin saya, mungkin saya, mungkin saya. Begitu. Kan demikian. Di pagi harinya Nabi SAW bertanya, Aina Ali? Di mana Ali? Kalau huwa shtaki aina. Kata sebagian sahabat, dia mengeluhkan matanya sakit yang dikatakan romat mata sakit apa ya apa bahasa standarnya mata belen itu ya <laughs> Hah? mungkin terjadi iritasi apa gitu ya kemudian dibawalah Ali tadi di hadapan Nabi Sallam fabasaqa ala ainai kemudian beliau ludahkan sebuah ludah yang lembut dikatakan jadi bukan digumpal-gumpal uh, seperti kadang orang apa eh, orang-orang uh, pintar itu kalau ngobati la ilaha illallah sering Dulu sempat jumpa itu naudzubillah. Gelas begini ya. Mau ngobati orang itu itu penuh dengan dahaknya itu. <laughs> Ini bodohnya juga orang yang diobati juga mau minum. Ilahinallah. Ini menunjukkan bahwa jambi-jambinya semakin manjur, semakin besar dahaknya tadi, semakin mantap. Kok kok kok keluar, gelondongan gitu ya. Kayak kuning telur kan begitu ya. Ah, ini manjur ini insya Allah jinnya yang besar-besaran ini akan keluar. Nah, justru bertambah jinnya. Nah, la ilaha illallah. Jadi dikatakan beliau meludahkan di sini ialah seperti apa? Percikan begitu. Nah, fabasaqa alaina kaalam yakun wajah. Tiba-tiba posisinya dalam kondisi langsung sembuh dan tidak merasakan sakit apapun. Nah, ini termasuk barokah Barokatul Nabi SAW karena dalam e, meyakini adanya barokah pada Nabi itu boleh pada jasadnya keringatnya pun boleh itu kalau keringat Nabi mohon maaf jangan keringatnya Pak Kiai yang gitu ya Kiai sak pinter-pinternya jangan sekali-kali berbarokah dengan keringatnya Baik Kemudian Nabi pun menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib dan termasuk peperangan yang cepat sengit perang Khaybar. Benteng yang luar biasa kan begitu ya. Untuk baca ceritanya dalam perang Khaybar, susah menembusnya. Nah, wa ajma' as-salaf ala subutil mahabba lillah dan para ulama salaf sepakat tentang ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah yuhibbu wa yuhab Allah itu mencintai dan dicintai. Fayajibu isbatu dzalik haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan bagi Allah sifatun haqiqiyah tanpa harus menolak memaknakan mana yang lain tanpa harus menolak tanpa harus menanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakan wahya mahabbatun haqiqiyatun taliqu billah ta'ala dan itu sebuah mahabbah penetapan sifat cinta bagi Allah yang hakiki. Waqad fassaraha al ta'til bisawab. Dan orang-orang yang menolak tentang sifat Allah mereka menyatakan itu maknanya sawab. Allah akan memberi balasan. Bukan Allah mencintai. Bukan Allah mencintai. Asyairah. Mereka mengatakan tidak boleh kita katakan Allah itu mencintai. Kenapa? Al-mahabbatu al-mailun nafs. Yang namanya mahabbah sifat kecondongan yang ada pada jiwa. Iya. Mahabbah, cinta itu kan bentuk kecondongan. Bentuk kecondongan. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena ada kecondongan kita kepadanya. Kan demikian. Kenapa kita mencintai barang? Misalnya ya dijejer di sini gelas macam mungkin dengan warna bentuk yang sama. Saya yakin seorang dalam kondisi pasti ada kecondongan pada salah satu darinya. Kan begitu? Iya. Itu nama apa namanya? Kan cinta ya. Lah kalau cinta itu dikatakan ma'ilun nafs, sementara Allah dikatakan isbatun nafs. Kalau itu kecondongan berarti apa? Allah tidak adil. Iya. Kan begitu namanya orang condong berarti Allah tidak adil. Lah kalau sudah tidak Allah tidak adil, berarti itu sifat apa? Sifat celaan. Mereka ingin membersihkan. Akhirnya apa? Sifat mahabbah ditolak. Sifat mahabbah ditolak dan ditafsirkan dengan makna as-sawab. Ditafsirkan dengan makna bahwa Allah itu membalas kebaikan, akan Allah berikan kebaikan. Lah kalau para sahabat wa yuhibbuna gimana? Wa yuhibbuna. Naam. Nah kalau manusia mungkin kata mencintai Allah, tapi kalau Allah dikatakan tidak boleh ditetapkan baginya sifat mahabbah. Naam. Baik. Tafadhol mungkin menunggu waktu zuhur kalau ada yang Tapi di sini ada pertanyaan bagaimana membantah ucapan Dr. Eh, Said Agil Siraj yang mengatakan akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud. <clears throat> bermula dari filsafatnya. Bermula dari apa? Filsafatnya. Filsafat yang terjadi ialah memahami bahasa kan begitu ya? Filsafat itu kadang muncul karena memahami sebuah bahasa. Nah, kata dia bahwa hakikat pemakaian zomair, hakikat zomair yaitu huwa, anta, kemudian ana itu Allah. Hakikatnya adalah Allah. Jadi begitu, seolah-olah digiring kepada sebuah pemanaan yang eh, di mata manusia, di mata pemahaman orang itu tidak salah. Contohnya, orang yang mengatakan eh, siapa dia, dia bulan. <clears throat> Anggaplah dia tadi dipakai oleh Ahmad Siapa yang datang itu? Huwa Ahmad. Huwa dia Ahmad. Kapan dipakai oleh dia? Kapan huwa itu dipakai oleh Ahmad? Kalau Ahmad masih hidup kan begitu ya? Ya tidak. Lalu kalau Ahmadnya sudah meninggal, siapa yang pakai? Ya ganti orang lain kan begitu ya? Ganti lagi. Kalau semua sudah meninggal, siapa yang pakai huwa tadi? Siapa? Hanya Allah katanya. Hanya Allah. Dengan mengatakan La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada ilah kecuali dia. Lagi, domir ana. Misalnya, ini HP punya siapa ya? Punya saya. Punya saya. Nah, kapan saya mengatakan bahwa HP ini punya saya? Kan begitu ya? Nah, kalau saya sudah meninggal, sudah nggak ada, ada lagi pengataan anak. Semua orang kalau sudah meninggal tidak ada satupun yang layak mengatakan saya. Kan begitu. Dengan begitu jangan katanya apa? Jangan keras-keras. Kalau ditanya ini mobilnya siapa ini? Pakirnya kok ngawur? Ini mobil saya. Jangan keras-keras. Karena bisa saja nanti barang sekejap Anda sudah tidak bisa ngomong saya lagi katanya. Ya. Sekejap lagi Anda tidak bisa ngomong saya lagi karena saya hakikatnya itu hanya Allah. Hakikatnya hanya Allah. Luar biasa, nanti repot Pak polisi. Lagi dalam kondisi ngetes. Ini kendaraan siapa ini? Punya saya Pak. Mana buktinya? Mana buktinya? Ini surat-suratnya. Nah kalau polisinya wahdatul wujud ini kan milik Allah, berarti boleh saya ambil. Kan begitu ya? Iya, Allah musta'an. Demikian katanya dhamir anta, anta. Kamu, kamu, kamu kata. Adapun kembali kepada dhamir ana tadi, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali saya. Tidak ada ilah, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Anda. Nah, di sini kata mereka ataupun kata Said tadi, aku serot mengatakan bahwa Siti Jenat tidak salah ketika mengatakan anallah, Allah ana. Saya Allah, Allah saya. Karena dia sedang apa? mentakbirkan hakikat daripada apa? ana. Yaitu wahdatul wujud. Itu wahdatul wujud. Nah. Kalau seorang sudah mengatakan Allah saya, saya Allah, Allah saya, saya Allah, penyatuan Datullah terhadap makhluk dan itulah yang dikatakan oleh para ulama wahdatul wujud. para fikum. Sehingga ayol ikhwa, sesungguhnya mereka hanyalah bermain dalam hal berfilsafat. Dalam hal berfilsafat. Dan sekian banyak filsafat tidak berujung kecuali kepada kebingungan. Kepada apa? Kebingungan. Naam. Barakallahu fikum insyaallah nuwasil ba'da salat zuhur inilah azwa jal Kita sambung dan kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi memberi manfaat. Jazakumullah khair. Tafadhalu hafizakumullah.